Walhamdulillah pada malam yang berbahagia ini semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini di Masjid min Masajidillah dalam rangka bermajelis ilm atau talabul ilm menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nurullah cahaya Allah taala yang dengannya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya kita menegakkan seluruh perintah Allah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cahaya Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Maka kita bermajelis barakallahu fikum adalah dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Jalla wa ala yang tentunya tidak tersamarkan lagi bagi kita semua akan keutamaan-keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang duduk menuntut ilmu, bertafaqquh fid Bahkan dia adalah merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis beliau yang mulia <clears throat> Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia ingin menuntut ilmu agama Allah maka Allah taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah jalla wa ala. Maasyirul muslimin rahimani wa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang kelima dari pembahasan tentang jenis-jenis tauhid dan manfaat-manfaat manfaat-manfaatnya. Pada pertemuan atau pertanyaan sebelumnya kita telah membacakannya dan menjelaskan jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala yaitu terkait dengan tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah dan juga tauhid ar-rububiyah. Naam dan telah kita menjelaskan secara terperinci dari makna keduanya. Maka pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini kita akan beralih kepada tauhid jenis yang ketiga. Setelah tauhid uluhiyah, rububiyah, maka tauhid yang ketiga adalah tauhid sifatullah asmaullah wa sifatuhu yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka pertanyaannya adalah ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ihi apa itu tauhid? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyendirikan Allah taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. <clears throat> Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati alal haqiqah bila ta'wilin ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف كالاستواء والنزول واليد وغيرها مما يليق بكمال الله تعالى قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila ila sama'id dunya. <clears throat> Tauhid asma wa sifatillah adalah itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Menetapkan segala apa yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an atau wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahad fi ahadithihi as-sahihah atau menetapkan segala apa yang disifatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih menetapkannya secara hakikah, secara hakikat, yakni tidak dengan kias, tetapi menetapkan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu di atas hakikatnya bukan di atas majaz atau kias bila takwilin wala tamthilin wala ta'tilin wala takifin menetapkannya dengan tanpa mentakwil mentakwil yakni memalingkan maknanya kepada makna yang lain dengan tanpa tamthil Memisalkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan tanpa ta'til. Ta'til yakni menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan tanpa takyif. Yaitu membayangkan bentuk-bentuknya atau menetapkan bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan membayangkannya. Naam, ini empat penyakit kronis yang harus dijauhi di dalam beriman terhadap tauhid asma wa sifat. Jadi sekali lagi pengertian tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah sifatkan dan apa yang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menetapkan sifat-sifat tersebut dengan sebenarnya secara hakikiyah bukan dengan majas atau kias dan wajib menjauhi empat penyakit yang sangat berbahaya yang menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan kufur dan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yaitu penyakit yang pertama takwil ai tahrif yang dimaksud adalah penyelewengan makna Misalnya Allah Ta'ala menetapkan pada dirinya sifat tangan. Dipalingkan maknanya tangan yang dimaksud dengannya adalah kekuasaan. Maka ini namanya ta'wil tahrif. Memalingkan sifat Allah Ta'ala kepada makna yang berbeda dengan makna yang hakikiyahnya, hakikatnya. Jadi sifat tangan di atas hakikatnya bahwa Allah taala memiliki tangan. Tidak boleh kita mengatakan maksudnya adalah kekuasaan. Ya, dan ini akan terjadi ketimpangan. Seperti misalnya Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan pada Allah taala tentang sifat tangan itu Allah taala berfirman dalam membantah Yahudi yang mengatakan yadullahi maglulatun Allah taala membantahnya bal yadahu totani yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah. Tidak. Kedua tangan Allah terbentang kepada siapa yang Allah taala kehendaki untuk diberi infak. Nah, maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa kedua kekuasaan Allah terbentang. Karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas pada dua kekuasaan. Namun kekuasaan Allah itu menyeluruh barakallahu fikum. Maka tidak mungkin, tidak pas, tidak tepat. Kalau kita memaknakan dua sifat tangan yang Allah miliki adalah dengan kekuasaan. Dalam hadis Rasulullah SAW menetapkan walillahi yadani yadullah yaminan Kedua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Nah, Maka Allah menetapkan di dalam Al-Quran pada dirinya memiliki sifat tangan. Dan tangan Allah dua. Kemudian Rasulullah SAW juga menetapkan pada diri Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Keduanya kanan. Walhasil barakallahu fikum tidak boleh kita mentakwil penyakit yang pertama ini yaitu memalingkan maknanya kepada makna kekuasaan. Berbeda. Kekuasaan adalah sifat tersendiri, al-qudrah. Dan tangan adalah sifat tersendiri yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti sifat-sifat Allah itu terbagi-bagi. Ya, atau terbagi dua, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah seperti tangan, wajah, betis, telapak kaki, semua ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menetapkannya dengan tanpa memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Yang kedua, penyakit yang harus kita hindari wala tamthil. Tidak boleh kita serupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk kalau Allah punya tangan, tidak boleh kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, sama dengan tangan makhluk. Itu batil, keliru. Barakallahu fikum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa-serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dia Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini Allah taala meniadakan sifat penyerupaan dirinya dengan makhluk. Maka tidak boleh kita mengatakan tangan Allah itu seperti makhluk. Ya, seperti manusia atau seperti makhluk yang lainnya. Waliyadu billah. <clears throat> nah, secara logika kalau pada makhluk itu sifat tangan mereka berbeda-beda. Ya. Tangannya gajah berbeda dengan tangannya semut. Itu pada makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala, hakikat sifat tangannya itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, dan perbedaannya sangat jauh. Satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Maka lebih-lebih tidak boleh kita menyerupakan sifat tangan Allah Ta'ala dengan tangan makhluknya. Naam, sifat-sifat Allah hanya dia yang mengetahui hakikatnya. Kita menetapkan naam bentuk bahwa sifat-sifat Allah Allah yang mengetahui bentuknya sendiri kita tidak mengetahuinya maka kita serahkan kepada Allah kita beriman dengannya secara hakikiah kita tidak memalingkan maknanya tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya Naam, demikian barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian penyakit yang ketiga. Wala ta'tilin, tidak boleh kita menghapus, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Ya, seperti Al-Mu'attila dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazila ya yang menghapus sifat-sifat Allah taala karena dia khawatir kalau menetapkan sifat-sifat tersebut khawatir menyamakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya dia hapus. Dia tidak mau beriman dengan sifat-sifat Allah. Nanti kalau menetapkan sifat tangan, wajah, betis, kaki, telapak kaki dan seterusnya, ini akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menurut logikanya Mu'tazilah atau Jahmiyah. <clears throat> yang mereka ini Mu'attilah. Ya. Nah, sehingga mereka terjatuh dalam penyimpangan yang sangat jauh dari syariat Islam. Penyimpangan yang pertama, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, mereka menghapus dalam rangka itu mereka menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga ketika mereka menghapus sifat-sifat Allah, berarti mereka tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan zat Allah. Bahwa Allah itu ada dan memiliki zat. Kenapa? Karena dia ingkari dan menghapus sifat-sifatnya. Segala sesuatu yang tidak punya sifat, maka berarti tidak ada wujudnya. Ya, karena sesuatu yang berwujud yang ada zatnya pasti ada sifatnya. Ya, pasti ada apa? Sifatnya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita menghapus sifat-sifat Allah menunjukkan mereka tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Jahmiyah dan Mu'tazilah. <clears throat> Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang mereka ini Jahmiyah dan juga Mu'tazilah bahwa mereka ya'budu uh, ahlul asnam ya al-ubadiyah itu ya'buduna asnam kalau penyembah-penyembah berhala menyembah berhala-berhalanya ada tuhannya tapi berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala tapi Mu'tazilah dan Jahmiyah ya'buduna adaman ya mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak ada wujudnya karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak punya sifat. Ya, sesuatu yang tidak ada sifatnya berarti tidak ada wujudnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kepada mereka, mereka Al-Jahmiyah ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Yang keempat, dari penyakit yang harus dihindari dalam beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah takyif. Jadi ta'wil, la ta'wil, la tamthil, wala ta'til, wala takyif. Yang keempat, yaitu tidak membayangkan bentuk dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kalau menetapkan sifat tangan, sifat betis, wajah, ya telapak kaki pada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tidak boleh kita membayangkan bentuknya bentuk tangannya Allah seperti apa ya bentuk wajahnya Allah seperti apa la ini akan mengantarkan kepada kekufuran kesyirikan waliyadzubillah ya maka tidak boleh kita membayangkan bentuknya tapi kita beriman ada bentuknya hanya Allah dirinya sendiri yang mengetahuinya. Kita beriman dengan itu, tapi tidak boleh kita menetapkan bentuk-bentuk tertentu. Barakallahu fikum. Maka sifat wajah, wajah wajhu rabbika dul jalali wal ikram telah datang. Allah taala yang memiliki wajah yang mulia ya di hari kiamat Allah punya wajah. Ya, bahkan dalam hadis bahwa nikmat yang tertinggi dari seluruh nikmat adalah melihat wajah Allah. Kata Rasulullah SAW, seketika penduduk surga melihat wajah Allah, langsung dia lupakan nikmat surga. Terlupakan nikmat surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak kolbu kita akan kenikmatannya, itu semua terlupakan. Karena nikmat yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Demikian barakallahu fikum Rasulullah SAW ya telah menyatakan satarauna uh, eh, innakum satarauna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi kelak kalian akan melihat Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya maksudnya di yaumul kiamah ketika Allah taala menyingkap wajahnya dan menampakkannya kepada penduduk surga, kita melihat dengan penglihatan yang jelas, tidak berdesak-desakan, tidak susah. Barakallahu fikum. Itu maksudnya. Memandang dengan jelas dan tidak ada kesulitan sedikit pun. Ya, dan itu tentunya ya pemberian kekuatan dari Allah taala karena di dunia ini tidak akan ada yang bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, walaupun Jibril alaihissalam tidak pernah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang sahih bahwa antara Jibril dengan Allah itu 70 lapis cahaya yang kalau dia memandang pada lapisan pertama, seketika itu dia akan hangus terbakar. Nah, barakallahu fikum. Dan itu telah diwujudkan, dibuktikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaika. kala lan tarani, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkan dirimu. Aku akan melihatmu ya Allah di dunia. Maka Allah kata, Allah Ta'ala mengatakan, Lantaroni, wahai Musa engkau tidak akan bisa melihatku. Akan tetapi jika engkau ingin, coba antum lihat di bukit sana. Bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu bisa kokoh pada tempatnya, engkau akan bisa melihatku. Ternyata Musa memandang ke arah bukit tersebut, seketika itu hancur bukitnya dan Nabi Musa terpingsan. Kharra Falamma afaqa qala tersungkur pingsan ketika sadar bangkit beliau mengatakan ana awwalu al muslimin saya yang pertama kali berserah diri kepadamu ya Allah yang beriman kepadamu ya Allah Naam walhasil barakallahu fikum di dunia tidak akan bisa melihat Allah taala walaupun Jibril walaupun para nabi tidak melihat Allah akan tetapi Allah dilihat dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, yaitu Allah dilihat di, di hari kiamat kelak, disebutkan para ulama di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, dan ketika itu orang-orang kafir terhijabi untuk melihat Allah Ta'ala, dan yang kedua di dalam surga. Bagi penduduk surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walhasil barakallahu fikum. <clears throat> Allah memiliki sifat wajah, tidak boleh kita membayangkan bagaimana bentuk wajahnya Allah taala. Tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada mana kemuliaan. Mentakwil atau mentahrif. Tidak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita menghapus sifat wajah tersebut dan sifat-sifat yang lainnya. Ini empat penyakit yang harus dihindari di dalam beriman terhadap tauhid asma wa sifat. Kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala mencontohkan sifat istiwa, sifat nuzul, sifat tangan dan selainnya. Sifat tangan sudah kita contohkan tadi. Sifat istiwa dan an-nuzul. Istiwa meninggi, maknanya istiqor, as-su'ud war-raf'ah Istiwa adalah menetap dan meninggi. Ini ini maknanya al-ulu. Allah taala beristiwa di atas arusnya. di tujuh tempat dalam Al-Qur'an. Ya, dalam suratul A'raf, di dalam uh, surat Toha dan yang lainnya. Tujuh tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya sifat istiwa. Tsumma stawa 'alal arsy <clears throat> Kemudian Allah Ta'ala meninggi, menetap di atas arsnya. Di atas hingga sananya. Ars adalah makhluk yang terbesar dari seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan yang tertinggi kedudukannya dari seluruh makhluk. Adalah ars Allah Ta'ala. Terbesar, tertinggi, dan yang pertama kali dicipta oleh Allah dengan perselisihan khilaf di kalangan ulama. Apakah itu ars atau pena? Pulpen yang dipakai menulis seluruh takdir. Nah, sebagian ulama menetapkan yang pertama kali dicipta adalah ars. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali dicipta adalah pena. Perselisihan di kalangan ulama. Walhasil barakallahu fikum, ars yang Allah bersemayam afwan yang Allah Subhanahu wa taala menetap dan meninggi di atasnya saya menghindari kata bersemayam karena saya tidak tahu persis maknanya dalam bahasa Indonesia bersemayam seperti apa nah tetapi yang benar maknanya adalah meninggi menetap itu makna yang benar dalam bahasa Arab <clears throat> maka Allah taala memiliki sifat istiwa tidak boleh kita menafsirkan atau memalingkan maknanya seperti yang terjadi di kalangan alul bid'ah istiwa adalah istaula istaula berkuasa ya tidak benar istiwa berbeda dengan istaula ya istiwa sifat tersendiri nah <clears throat> Allah taala meninggi dan menetap di atas arusnya ya ars semacam singgasana yang luasnya Ars itu dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkannya seperti dibandingkan dengan kursi itu seperti halqah min hadid lempengan dari besi bundar yang kemudian lempengan ini dibuang di padang pasir padang yang tandus yang luas ya maka lempengan besi itu adalah kursi Allah dan ars itu adalah padang tanduk, padang yang luas itu tadi. Nah, sehingga tidak bisa dibandingkan besarnya, perbandingan besar antara makhluk ars dengan kursi. Ya. Sementara dalam hadis kursi itu kata Nabi saw mau dia maudhi' tempat kedua telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. <clears throat> Kemudian kursi dibanding dengan seluruh langit. Ya. Seluruh langit, tujuh lapis langit. Perbandingannya seperti perbandingannya ars dengan kursi. Kursi lebih besar daripada seluruh langit. Barakallahu fikum. Ya, kita bisa membayangkan ya bagaimana apa kebesaran makhluk yang diciptakan oleh Allah, ars kursi langit, ya bumi bahkan yang kita pijak ini kita bisa mengetahui bagaimana besarnya, bagaimana luasnya, tidak dibandingkan dengan langit. Sementara langit ya tujuh lapis kita tidak bisa menembus langit itu dan manusia tidak akan bisa menembusnya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran ya ini statoatum. Ya ma'asyarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhuha famfudhu la tanfudhuna illa sultan Wahai seluruh manusia dan jin, seluruh manusia dan jin. Kalau kalian mampu menembus penjuru-penjuru langit dan seluruh penjuru bumi ini silahkan bisa kalau kalian mampu. Tapi Allah katakan la tanfudhuha Kalian tidak bisa menembusnya. Illa sultan kecuali dengan sultan. Ya, mufassirin menafsirkan sultan di situ hanya miliki dimiliki Allah, tidak dimiliki oleh manusia. Sehingga manusia tidak akan bisa menembus penjuru-penjuru langit ini. Dan itu sudah terbukti sampai hari ini dan nilai umil kiamah. Tidak ada yang bisa. Ya, menembus seluruh penjuru-penjuru langit. Kalau bumi, wallahu alam, mungkin ya tetapi langit tidak ada yang bisa menembusnya nah itu makhluk Allah makhluk yang sangat jauh kecilnya dibanding dengan kursi Allah dibanding lebih-lebih dengan arus Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kemudian kita mau membayangkan kebesaran Allah Bagaimana kemudian kita mau membatasi kebesaran dan keagungan Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Kita manusia yang makhluk yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat kecil barakallahu fikum. Nah, yang kita kalau kita menganalogikan dengan kehidupan kita antara kita dengan semut, itu semut sangat kecil. Ya. Kalau kita manusia dengan bumi ini, mungkin kita seperti semut atau lebih kecil lagi. Bagaimana kita dengan langit? Bagaimana dengan kursi? Bagaimana dengan ars? Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun seperti debu tidak tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibandingkan. Barakallahu fikum. Maka kita makhluk yang sangat lemah dan kecil. Di hadapan Allah taala kita wajib beriman dengannya <clears throat> yang maha agung, maha besar, maha tinggi dengan kesempurnaan segala sifat-sifatnya. Kita wajib beriman dengannya. Tidak boleh kita takwil, memalingkannya, menyerupakannya, menghapusnya, membayangkan bentuk-bentuknya. Begitu pula sifat an-nuzul, sifat turun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul di dalam Al-Qur'an disebutkan yanzilu yanzilu. Allah turun. Ya. Kemudian juga dalam hadis Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir. Nah, itu menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Tidak boleh kita membayangkan bahwa sifat nuzulnya Allah, turunnya Allah berarti kosong arus. Ya, arus menetap di atas Allah taala menetap di atas arusnya. Ya, arus <clears throat> itu makhluk yang tertinggi di atas langit ketujuh, tujuh lapis langit. Setelah langit ketujuh itu ada air yang tebalnya sama jaraknya lang, bumi dengan langit pertama. Tebalnya laut air tersebut. Di atas air ada yang namanya Baitul Ma, apa Baitul Makmur. Baitul makmur ya kalau bahasa Arabnya. Kalau Indonesia makmur. Makmur itu makmur. Baitul makmur. Makmur. Yang di situ malaikat silih berganti setiap harinya 70 ribu keluar tidak kembali lagi masuk 70 ribu malaikat yang lainnya sehingga jumlah malaikat itu tidak terbatas dia beribadah kepada Allah di Baitul makmur. Barakallahu fikum setelah Baitul makmur ada yang namanya Sidrotul Muntaha Ya. Sidratul Muntaha itu tempat yang tertinggi yang apa namanya? Uh, Jibril ketika mengantarkan Rasulullah menembus tujuh langit, menembus laut yang ketebalannya itu tadi sama dengan bumi dengan langit pertama atau langit pertama dengan langit kedua dan seterusnya. Itu jaraknya sama. Ya. 500 <clears throat> tahun perjalanan entah perjalanan apa. Kemudian barakallahu fikum <clears throat> Jibril tidak mampu untuk menembus Sidratul Muntaha. Rasulullah dilepaskan. Sehingga beliau masuk ke Sidratul Muntaha dan bersua dengan Allah yakni berbincang, berbicara. Allah mengajak bicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pembicaraan kalam Allah Subhanahu wa taala tetapi beliau tidak melihat zat Allah. Ya, Rasulullah tidak melihat zat Allah. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Bukhari Muslim atau di dalam salah satu keduanya bahwa siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dia sungguh berdusta. Itu pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Walhasil sampai beliau menerima perintah sholat 55 kali sehari semalam. Ya, itu setelah bertemu dengan Allah dalam arti berbincang dengan Allah di Sidratul Muntaha yang Jibril tidak masuk mampu masuk. Setelah itu ada arsh Allah Taala. Makhluk yang tertinggi adalah arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala meninggi dan menetap di atas arusnya tidak boleh kita mengatakan ketika Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa berarti arsnya Allah kosong. Kalau kita mengatakan demikian berarti kita mempermisalkan Allah dengan makhluk dengan kemampuan yang ada pada makhluk dan keterbatasan akal makhluk. Kita membatasi Allah taala. Ketika kita mengatakan demikian, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Maha segala-galanya. Tidak boleh kita mengatakan demikian karena itu logika manusia, logika makhluk. Maka tidak bisa diberikan logika itu kepada diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka Allah beristiwa juga Allah memiliki sifat an-nuzul yaitu sifat turun ya sesuai dengan kebesaran keagungan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian barakallahu fikum sehingga di sini Syekh menyatakan setelah menukilkan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Taala turun pada setiap sepertiga malam terakhir di langit pertama, langit dunia. Langit dunia itu langit pertama yang paling dekat dengan dunia, bumi ini. Ya, yaitu yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi. Ya, Allah turun dengan sifat turun yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Wala yushbihuhu ahadun min makhlukatihi. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Ta'ala dalam sifat-sifatnya. Ya. Naam, kalau namanya sama, kita punya sifat tangan, kita punya wajah. Namanya sama, sama-sama tangan wajah. Namun hakikatnya berbeda. Allah Ta'ala sang khalik, pencipta, adapun kita makhluk, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya ingin menjelaskan kaidah-kaidah di dalam beriman terhadap tauhid asma wa sifat. Yang pertama, kita wajib beriman bahwa seluruh nama-nama Allah <clears throat> itu baik dan mencapai puncak kebaikan. Dan seluruh sifat-sifat Allah itu tinggi dan mencapai puncak ketinggian. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Yaitu yang pertama, wajib kita beriman seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sempurna. La naqsan biwajahin minal wujuh. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam seluruh sisi-sisinya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk setinggi apapun, sebaik apapun sifatnya, pasti ada kekurangannya. Ya. Tetapi pada Allah taala tidak memiliki kekurangan, sempurna. Yang kedua, kita beriman bahwa seluruh nama-nama Allah itu pasti <clears throat> mengandung sifat. <clears throat> Dan sifat-sifat Allah belum tentu mengandung nama. Ya. Jadi kalau nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Kalau sifat belum tentu dinamai kepada Allah. Ya. Sehingga dengan ini kita dapat menyimpulkan atau menyatakan bahwa sifat Allah, bab berbicara tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Al-Qur'an Ar-Rahman Ar-Rahim, suratul Fatihah dan yang lainnya. Itu nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Dan para ulama menjelaskan bedanya dari dua nama ini. Kalau Rahman itu mencakup seluruhnya, pengasih orang kafir ataupun mukmin dikasih. Tapi kalau penyayang yang disayangi hanya orang mukmin saja. Orang kafir tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Ya. Dua nama ini mengandung sifat rahmah. Ya, bahwa Allah namanya Rahman yang pengasih dan penyayang mengandung sifat rahmah. Ya, sifat rahmah. Bahwa Allah memiliki rahmat yang luas. Yang Allah rahmati siapa yang Allah kehendaki. Berarti namanya adalah Rahman, Ar-Rahim, sifatnya apa? Ar-Rahmah, Ar-Rahmatu. Itu sifatnya. Nah, namun ada sifat sifat Allah tidak bisa dinamai kepada Allah. Yang saya contohkan tadi, sifat tangan, sifat yang terkait dengan zat Allah, sifat wajah. Tidak boleh kita namakan Allah tangan, ya Allah wajah, wajih. Tidak boleh. Ya, di sini menunjukkan sifat itu lebih luas, sifat Allah daripada nama-namanya. Ya, sama juga dengan istiwa. Sifat istiwa tidak boleh kita namakan Allah itu mustawi. Bukan nama Allah mustawi. Ya, tetapi disifatkan kepada Allah istiwa. Menetap atau meninggi. Itu sifat Allah di atas arusnya. Tidak boleh kita memberi nama kepada Allah mustawi. Ya. Sama dengan nuzul tadi, sifat turun tidak boleh kita namakan Allah nazil. Ya. Tidak ada nama Allah nazil. Dari 99 nama tidak ada nazil, tidak ada mustawi. Tidak ada. Ya. Juga al-iradah. Al-iradah berkehendak, itu sifat Allah. Yuridullah, yuridullah, yuridullah bikumul yusr la yuridu bikumul usr. Allah berkehendak. Kita sifatkan kepada Allah al-iradah, kehendak namun kita tidak menamakan kepada Allah al-murid bahwa Allah itu murid. Tidak. Ya. Kenapa? Karena <clears throat> menetapkan nama-nama Allah itu tauqifiyah, harus ada nas dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita namakan kepada Allah taala. Ya, maka kesimpulannya bab tentang sifat Allah itu lebih luas daripada tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbedaannya antaranya kalau kita berdoa. Ya, ini contoh saja. Kita berdoa, kita memanggil ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Latif. Ya kan? Tidak boleh kita berdoa dengan memakai sifat Allah. Ya Rahma, tidak boleh. Ya. Ya nazi, uh, ya al-iradah misalnya, ya al-izzah. Tidak boleh. Tapi kita memakai nama-nama Allah. Dalam berdoa kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Ya Karim. Dan seterusnya. Ya. Memakai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Juga dalam memakai nama kita dengan dimulai dari ab, abdu ya ndak boleh kita nama kita Abdul Rahman ya kan Abdul Khalik Abdullah itu boleh sebaik-baik nama Abdullah Abdul Rahman tidak boleh kita mengatakan Abdul Izzah Abdul Kudrah misalnya itu sifat Allah Abdul Rahman ndak boleh tapi Abdul Rahman yang benar ndak boleh Abdul Rahman ya itu bedanya <coughs> nah, yang harus kita ketahui ya kaidah di dalam beriman terhadap tauhid asma wa sifat. Naam. Barakallahu fikum. Jadi setiap nama Allah pasti mengandung sifat dan belum tentu sifat Allah itu mengandung namanya, dinamakan kepada Allah. Ya. Itu jelas. Barakallahu fikum. Naam. Karena waktu salatul isya, kaidah terkait dengan eh, nama-nama uh, Allah dan sifat-sifat Allah ini sangat luas ya, sangat banyak pembahasannya.